الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال حفظه الله تعالى حفظه الله تعالى berkata dan di sini kita masuk pada poin yang ke-44 Fa'idha qila laka dan jika dikatakan kepadamu Hal fid dini bid'atun hasanatun? Apakah di dalam agama ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik? Fakul, maka ucapkanlah, kullu bid'atin dalalatun. Setiap bid'ah adalah sesat. Wadalilu hadithul irbadi al-madhkuri. Dan dalilnya adalah hadis al-irbad yang telah disebutkan. Itu pada nomor yang ke-19 atau poin yang ke-19 yang pernah kita lewati. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan ini telah disebutkan, telah kita jelaskan pula. Wafihi disebutkan padanya, Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan datang pula dalam satu riwayat, Wa kulla dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam khutbatul hajah. Yang biasa kita baca ketika khutbah Jum'ah. Sini menerangkan kepada kita bahwasannya bid'ah itu semuanya sesat dan semuanya adalah dosa besar. Dan telah kita katakan, Kullu bid'atin kabiratun. Setiap bid'ah adalah dosa besar. Karena ancamannya, la'anat dan ancamannya juga neraka. Wa itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan hadis Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza khataba dahulunya jika beliau berkhutbah yakulu beliau mengucapkan amma ba'du kemudian setelah itu yani khutbatul hajar di sini beliau baca khutbah ini ketika khutbah Jum'ah atau ketika menyampaikan khutbah-khutbah ceramah-ceramah atau berpidato atau ketika walimah juga mengucapkan khutbah ini setelah memuji Allah menyebutkan syahadatain kemudian ayat tiga ayat beliau memulai dengan atau melanjutkan dengan menyebutkan amma ba'du kemudian setelah itu fa inna khairal hadithi kitabullah karena sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an fa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fasyarral umuri muhdatsatuha. Dan yang paling jeleknya perkara-perkara adalah yang diada-adakan. Itu yang diada-adakan fiddin di dalam agama, bukan perkara dunia. Terkadang orang-orang hisbi atau orang-orang yang menyimpang mencela atau mencemooh ahlu sunnah dengan istilah semuanya bid'ah kata mereka. Sampai mereka katakan pula kalau seperti itu makan nasi juga bid'ah kata mereka karena Nabi tidak makan nasi. Makan singkong juga bid'ah karena Nabi tidak makan singkong. Padahal bukan seperti itu yang dimaksud. Yang diinginkan bid'ah di sini adalah bid'ah dalam agama. Ketika orang-orang melakukan kebedaan dalam agama mereka, baik dalam perkara dakwah mereka atau perkara ibadah mereka yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bid'ah. Akulla bid'atin dalala dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Akharajahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan oleh sebagian ashabul sunan sekalian dengan khutbatul hajah dengan ini secara sempurna. Waan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan dari Abi Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan ana faratukum ala al haudi faman waradahu syariba min sesungguhnya aku meninggalkan kebaikan kepada kalian atau aku akan memberikan kabar gembira kepada kalian dengan telaganya beliau. Jadi telaganya beliau di dipajangkan bagi orang-orang beriman nantinya. Ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti akan menjumpai telaga ini. Faman waradahu syariba minhu barang siapa yang sampai padanya atau ada padanya dia mendapati haut tadi telaga tadi syariba minhu lalu dia minum darinya. Wa man syariba minhu lam yazma ba'dahu abada. Dan barang siapa minum darinya, maka tidaklah dia haus setelah itu selama-lamanya. Liyaridu alaiya akwamun a'arifuhum. Kemudian didatangkan atau diperlihatkan atasku kepadaku suatu kaum yang aku mengenal mereka wa ya'rifuni dan mereka juga mengenalku summa yuhalu baini wa bainahum kemudian dihalangilah antaraku dan antara mereka dan ini dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengenal mereka mereka juga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengenal mereka dari bekas wudu yang ada pada anggota-anggota wudu mereka Qala maka berkata, innahum minni, semuanya mereka itu dariku, yaitu dari golonganku, dari umatku. Fayuqal maka dikatakan, Inna kalata dari ma baddalu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelahmu berupa mengganti-ganti agama atau membuat perkara baru dalam agama. Maka dikatakan Inna kalata dari, sungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka ganti-ganti setelah mengganti agama, ajaran agama diganti-ganti, ditambah atau dikurangi. Fa Fa'akulu maka aku katakan, sehkan, sehkan, sehkan, sehkan, Jauhkan, jauhkan dariku. Liman badala ba'di yang mengganti setelahku, yang membuat kebidaahan setelahku. Muttafaqun alaih. Di sini riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan tentang betapa besarnya dosa dari bid'ah. Orang mengadakan perkara agama niatnya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang dia lakukan dengan bid'ah tersebut tertolak. Dan juga dia di akhirat nanti mendapatkan ancaman seperti ini dijauhkan dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia pun diliputi kehausan dan mereka ini keadaan mereka mereka sebagai muslim. Dan di sini disebutkan diketahui oleh beliau, beliau mereka juga mengetahui beliau akan tetapi karena mereka melakukan kebidaahan. Kalau mereka kebidaahan mereka itu masih tidak sampai mengeluarkan mereka dari keislaman, maka mereka berada pada kehendaknya Allah. Allah menginginkan mengazabnya dulu di neraka, kemudian dikeluarkan itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Tapi kalau kebidaahannya sampai menjerumuskan dia kepada perbuatan kekufuran. Mengakibatkan dia kafir dengan bid'ah tersebut. Maka dia tidak masuk. Dari orang-orang yang kita sebutkan. Tergantung kehendak Allah. Karena bid'ah ada dua. Bid'ah yang sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau yang pertama tadi mengeluarkan dia dari keislaman dia telah kafir. Seperti dia misalnya melaksanakan salat, doa-doa dalam salatnya permohonan kepada syaitan atau kepada jin atau roh-roh. Bukan memohon kepada Allah. Akan tetapi doa yang diajarkan oleh mereka dalam ibadah salat mereka yaitu permohonan kepada selain Allah. Maka ini jelas bid'ah yang mengeluarkan dia dari keislaman. Atau dia sujud kepada dia salat niatnya untuk sujud kepada wali. Misalnya salat lima waktu, tapi dia inginkan untuk sujud kepada wali, maka ini adalah perbuatan yang mengeluarkan mereka dari keislaman, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau hanya bid'ah biasa yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman, maka dia adalah bid'ah yang masuk dalam dosa besar. Dan itu tergantung dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau disebutkan badalu, yaitu mengganti agama, maka keadaan mereka sangat rusak. Dan bisa jadi mereka nanti seperti orang-orang Yahudi dan Nasara yang menggantikan atau merubah-rubah kitab-kitab mereka. Dan perbuatan seperti ini adalah perbuatan kekufuran. Kemudian bila sebutkan poin yang ke-45. Fa'idha qila dan jika dikatakan kepadamu, Man syarrul bariyatil alladziina yajibu alaina bu'duhum. Siapa yang paling jeleknya makhluk? Yang mereka itu wajib bagi kita untuk membenci mereka. Fakul, maka ucapkanlah. Humul Yahudu, mereka adalah Yahudi. Wan Nasara, dan mereka adalah orang-orang Nasara. Wal musyrikun, dan orang-orang musyrik. Padalilu qaulullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam fiha ulaika hum syarrul Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dari dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik maka mereka berada di dalam neraka jahannam. khalidina fiha mereka kekal di dalamnya selama-lamanya karena mereka musyrik dan mereka telah kafir ulaikahum syarrul bariyah mereka itu adalah paling jeleknya makhluk. Wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah Ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir iwaduna man hada Allah wa rasulah. Tidaklah kamu dapat suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan hari kiamat adalah membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Baik dari kalangan Yahudi, Nasara, ataupun musyrikun. Ketika mereka memusuhi Allah, membenci Allah dan Rasulnya. Atau membenci agama yang dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita memusuhinya. Kita berlepas diri darinya. Bukan hanya mereka, orang muslim sekalipun. Kalau dia membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengolok-oloknya, maka kita berpaling darinya, berpaling darinya. Kalau memang pengolok-olokan mereka itu belum sampai belum sampai menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran. Karena pengolok-olokan pada asalnya mengolok-olok agama itu adalah perbuatan kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi terkadang orang mengolok-olok karena tidak didasari ilmu, dia tidak memiliki ilmu atas perkara tersebut. Kemudian beliau sebutkan lagi poin ke-46. Dan insya Allah kita akan ambil untuk masalah mabadi'il akidah di sini kita selesaikan sehingga pertemuan selanjutnya kita masuk pada mabadi'ul fikih Beliau sebutkan poin ke-46, faida qila laka dan jika dikatakan kepadamu, ma hiya demokratia? Apa itu apa itu demokrasi? Demokrasi yang biasa kita kenal demo dan ratus. Fakul maka katakan hiya hukmu sya'bi nafsahu binafsihi. nafsihi kitab kitabin wala sunnatin. Dia adalah hukum rakyat nafsahu untuk dirinya binafsihi dengan dirinya. Ini penghukuman, ini hukum yang biasa dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu yang biasa di disiarkan oleh mereka, semboyan mereka seperti itu, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan ini hukum ini tanpa ada bewair kitabin, tanpa kitab dari Allah, tanpa kitabullah, tanpa petunjuk atau aturan dari kitabullah dan juga tanpa aturan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sebutkan lagi pada poin 47, faida qila dan jika dikatakan kepadamu ma hukmuha, apa hukumnya? Hukum demokrasi ya tadi. Fakul maka ucapkan, hiya syirkun akbarun. Dia adalah syirik yang besar. Syirkun akbar. Dia adalah syirik yang besar Wa dalilu ta'ala inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan bagi Allah. Jadi dia syirkun akbaru, dia adalah syirik yang besar, dalilnya ini. Jadi ketika kita melihat pemerintah yang berhukum dengan demokrasi, jangan langsung kita katakan karena ini syirik akbar, dia musyrik. Tidak seperti itu ahlu sunnah. Atau kita melihat aparat pemerintah para pegawai pemerintah. Jangan kita menghukumi seperti itu. Musyrik dia karena demokrasi itu syirik Aku baru syirik besar. Bukan seperti itu. Kita melihat orangnya. Kalau dia meridai demokrasi itu, dia senang berhukum dengan demokrasi daripada berhukum kepada Allah, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka boleh kita hukumi dia. Telah kafir karena berhukum dengan hukum tawud. Yaitu hukum yang masuk pada kesyirikan yang besar tadi syirkun akbaru tadi. Tapi kalau keadaannya seperti pemerintah kita, pemerintah kita, orang-orang Al-Qaeda atau ISIS mengkafirkan karena berhukum dengan tawut yang tawut tersebut syirk akbar. Mereka pun menyatakan ini kafir sampai diancam para polisi lewat video-video mereka akan ditembak kepalanya. Tanpa mereka melihat, padahal dituntut kita melihat dulu keadaan pemerintah tersebut. Dituntut melihat keberadaan mereka. Adapun mereka tidak. Setiap polisi ditemukan di jalan atau di mana ketika mereka memiliki kekuatan ditangkap lalu disembelih. Karena tentara-tentara taubat menurut ISIS. Dan ini adalah kesalahan. Ini pemikiran dari pemikiran-pemikiran khawarij. Yang hendaknya mereka tinggalkan dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini sebutkan tentang syirik akbar dengan rincian tadi. Kalau pemerintah itu meridai hukum tersebut dan menganggap itu lebih baik dari hukum Quran dan Sunnah, maka dia kafir. Kafir, langsung kita hukumi kafir. Akan tetapi kalau dia tidak menganggap, hanya dia ikut-ikutan saja berhukum dengan hukum negara tersebut. Karena ada orang yang masuk dalam demokrasi dengan niat untuk merubah. Ada dari mereka. Seperti kita lihat orang-orang ikhwanul muflisin yang dengan partai mereka partai keadilan sejahtera. Mereka masuk, niat mereka katanya ingin merubah pelan-pelan dari dalam. Keadaan mereka seperti itu yang masuk di dalam demokrasi, jangan kemudian kita katakan mereka kafir, musyrik. Mereka musyrikun atau kafirun. Karena masuk dalam kesyirikan yang besar seperti ini. Jadi kita melihat keberadaan mereka. Dengan rincian tadi, kalau mereka mengakui itu lebih baik daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan dia kafir. Tapi kalau dia masih menganggap kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, namun karena mereka terbawa dengan keadaan hanya sekedar ikut-ikutan atau tadi dengan niat seperti tadi, maka tidak sampai kita mengkafirkan mereka. Kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Wa dan perkataannya wala yusyriku fi hukmihi ahada dan tidaklah dipersekutukan pada hukumnya seorang pun dan tidak boleh membuat tandingan-tandingan dengan hukum Allah. Dengan membuat demokrasi atau hukum yang semisalnya. Yang menandingi hukum Allah. Kalau menandingi hukum Allah berarti dia sudah termasuk pada syirkun yang disebutkan tadi syirkun akbaru. Kan tetapi perlu adanya rincian. Kemudian beliau sebutkan tentang poin yang keempat delapan faidah qila laka dan jika dikatakan kepadamu. Ma hakikatul intikhabat. Apa hakikat dari intikhabat itu? Pemilu. Fakul maka ucapkanlah. Hiya minan nizamid demokrati. Al-munabidhi li al haq. Dia termasuk dari perundang-undangan demokrasi. Yang dia itu menuntut untuk meninggalkan terhadap syariatnya Allah yang hak. Ingin menjatuhkan syariatnya Allah yang hak. Ingin melengsarkan tidak dijadikan lagi syariatnya Allah itu sebagai hukum. Wahiyya tashabbuhun bil kufar dan dia menyerupai orang-orang kafir. Intikhabat ini. Ini memang munculnya dari orang kafir, bukan dari kalangan kaum muslimin. Wa tashabbuhu bihim la yajuzu dan menyerupai mereka tidaklah boleh. Yang Allah katakan wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian termasuk dari orang-orang musyrik atau janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu." Fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Wafiha dararun kasirun dan padanya ada kemadaratan-kemadaratan yang banyak Intihabat ini. Mulai dari kampanyenya sudah nampak hingga nanti pemilihan umumnya. Walaisa fiha ayu naf'in wala ayu faidatin lil muslimin dan tidak ada padanya suatu manfaat dan tidak pula ada padanya faedah untuk kaum muslimin. Wa min ahammi adarariha dan yang paling penting madaratnya musawatul haqqi bil batil menyamakan antara yang hak yang benar dengan yang batin. Tidak peduli lagi. Sana Nasara, di sini Nasara. Jadi sama-sama mereka duduk nanti dipilih. Jadi menjadikan kesetaraan. Padahal kalau kita melihat hukum Islam yang akan ditentukan nanti oleh ahli yang menentukan sebagai pemimpin, dilihat diseimbangkan mereka orang-orang yang memiliki keutamaan. Didudukan siapa? Berarti kalau kita melihat dulu Utsman bersama para sahabatnya siapa yang layak untuk menjadi. Jadi mereka setara orang-orang yang ahlil hak, orang-orang yang memiliki kebenaran, tidak ada padanya orang yang yang lebih jelek yang jelek. Jadi mereka semuanya adalah para sahabat yang diridai Allah yang dipilih sebagai pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun demokrasi, maka dipilih orang yang lebih jelek, yang paling jelek ikut juga. Yang penting dia memiliki pendukung, maka dia akan menang. Kemudian disebutkan di sini wal muhiqqi bil mubtili menyamakan antara orang yang mengikuti orang yang hak di atas kebenaran dengan orang yang salah yang di atas kesalahan. Hasbal aksariyah sesuai dengan kebanyakannya, suara terbanyak. Bagaimanapun dia bodohnya kalau dia memiliki pendukung, maka dia akan menang. Wasadiyil al wala'i wal bara' Menyanyiakan atau menyempitkan al-wala wal bara' yaitu berloyalitas dan berlepas diri. Tidak ada lagi ber, ber, berloyalitas karena kebaikan dan berlepas diri karena kejelekan tidak ada lagi. Watamziqu syamlil muslimin dan memperak-perandakan persatuan kaum muslimin. Coba lihat Coba kita melihat pada partai-partai. Kalau mereka satu partai seandainya seperti itu, maka terlihat kuat. Tapi karena masing-masing membentuk, masing-masing membentuk, akhirnya pun terpecah-pecah mereka. Jadilah berkeping-keping. Wa adawati wal Terjadi padanya permusuhan dan kebencian. Walaupun dia masih sama-sama muslim karena beda partai, partai satu nanti benci partai yang lainnya. Tidak senang. Maunya partainya dia yang harus dipilih. Wattahazubi dan juga berkelompok-kelompok, berhisbiyah, watta'assubi bainahum dan fanatik di antara mereka. Masing-masing fanatik di antara mereka. Walaisu penipuan padanya. Pada pemilihan-pemilihan biasa terkadang terjadi penipuan wal kecurangan wal Ihtial ihtial, yaitu kelicikan, wazur kedustaan, wadaya'ul awqad, dan menyanyiakan waktu, wal amwal dan juga harta-harta. Dan banyak terkadang orang kampanye datang di suatu desa menjanjikan akan diberi sesuatu, ketika dipilih ternyata tidak diberikan. Ini kedustaan semua. Wa ihdaru hismatin nisa dan menghilangkan rasa malu bagi wanita. Terkadang apalagi orang-orang yang ikut partai, ikut kampanye wanitanya sudah tidak malu lagi memakai jilbab besar, kampanye, mengangkat suara, mengangkat tangan di panggung-panggung dengan suara keras. Akhirnya hilang rasa malunya. atau fiqah menggoncangkan kepercayaan fi ulumi syariatil islamiyah wa ahliha. Jadi menghilangkan rasa percaya pada ilmu-ilmu syariat yang islami dan juga orang-orang yang membawa ilmu. Orang lebih senang pergerakan-pergerakan. Kemudian poin selanjutnya beliau katakan poin ke-49 faidah qailah dan jika dikatakan ma hukmul hisbiyah apa hukum hisbiyah hisbiyah bukan hanya orang partai hisbiyah ada juga selain dari partai yang mereka bukan dari kalangan ahli sunnati wal jamaah dan telah kita sebutkan Islam itu ada dua. Yaitu ahlus sunnati wal jamaah dan ahlul furqati wal bid'ah. Ahlul furqati wal bid'ah nanti terbagi-bagi lagi banyak. Adapun ahlus sunnati wal jamaah hanya satu. Al-hizbiyah itu haramun. Beliau katakan fakul. Ketika ditanya, ma hukmul hizbiyah? Apa hukumnya hizbiyah? Fakul. Maka ucapkan, al-hizbiyah itu haramun. Hizbiyah adalah haram. Illa hizbullah, kecuali hizbunya Allah kelompoknya Allah. Dalilu qaulullah taala dan dalilnya adalah perkataan Allah taala, "Wala takunu minal musyrikin" dan janganlah kalian menjadi termasuk dari orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'ah. Dari orang-orang yang mereka telah memecah belah agama mereka hingga keberadaan mereka menjadi Syiah berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap kelompok terhadap apa yang ada pada mereka farihun, mereka bergembira. Faqauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, pada agama Allah secara keseluruhan. Wa tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian beliau katakan lagi wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah taala inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya ini adalah umat, sungguhnya umat kalian itu adalah umat yang satu, satu umat saja. Wa ana rabbukum dan aku adalah Rabb kalian fa'buduni, fa'budun dan beribadalah kalian kepadaku. Wa qauluhu dan perkataannya ala inna hizballahi humul muflihun ketahuilah bahwasanya kelompoknya Allah itu mereka yang muflihun, yang beruntung. Kemudian beliau sebutkan lagi dalil yang selanjutnya An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As semoga Allah meridai keduanya qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taftariqu ummati ala 73 millah Kulluhum finnari illa millah. Ay firqatan wahidah. Akan berpecah belah umat umatku, umat Islam. Di atas 73 golongan. Semuanya finnar di dalam neraka. Illa millah. Kecuali satu millah. Yaitu firqah, satu firqah. Wahidatan, satu firqah saja. Jadi sini Disebutkan oleh para ulama, termasuk penulis sendiri, Syekh Yahya Hafizahullah menyebutkan bahwasanya 72 dari 73 ini, mereka masih muslimun, kelompok muslim, bukan dari orang kafir. Orang kafir disebutkan pula dengan hadis yang lain 71, 72 golongan. Adapun eh, ini orang muslim semuanya. Jadi 72 golongan dari orang muslim yang kita sebutkan tadi yang melakukan dosa bid'ah dan semisalnya. Mereka pindah dalam neraka. Karena mereka masih muslimun, belum sampai kafir, maka tergantung pada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki mengampuninya, kemudian memasukkannya ke dalam jannah, maka Allah lakukan. Kalau Allah menginginkan diazab dulu, beberapa lama di neraka, baru dimasukkan di jannah, maka perkaranya kembali kepada Allah. Dan disebutkan di sini kecuali satu tadi, satu kelompok kalau para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, waman hiya ya Rasulullah?" Dan siapa kelompok yang satu itu wahai Rasulullah? Kalama ma ana alaihi washabi. Apa yang aku berada padanya, begitu pula sahabatku. Dan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah. Aku bersama. Aku menyeru kepada Allah di atas basiro. Aku dan orang-orang mengikutiku. Dan di sini, ana alaihi washabi. Apa yang aku ada padanya. Begitu pula para sahabatku ada padanya. Maka di sini jelaslah siapa mereka dalam satu riwayat disebutkan al jamaah. Mereka adalah jamaah, al jamaah. Dia adalah al-jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang dinamai oleh generasi setelah itu. Dari kalangan tabi'in menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah yang dimaksud di sini. Yaitu ahlul hadis, orang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka lah kelompok yang selamat atau dikatakan firqatun najiyah. Yang biasa sekarang yang kita kenal dengan as-salafiyah. ahlu sunnah wal jamaah. Itulah mereka. Adapun selain mereka maka mereka disebutkan di sini salasin wasabi'in yang mereka 73 yaitu selain satu kelompok berarti tinggal 72 72 kelompok itu mereka ada dalam neraka dan mereka masih dikatakan sebagai muslimun dan tergantung dari kehendak Allah sebagaimana telah kita sebutkan tadi walahu syahidun min hadis Muawiyah radhiyallahu anhu dan padanya syahid yaitu penguat dari hadis Muawiyah. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Tirmizi. Walahu syahidun dan padanya penguat dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Akhrajahu Abu Daud yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa Ahmadu dan Imam Ahmad walahu syawahidu ukhra dan padanya juga penguat-penguat yang lain. Fal itu hasanun, maka hadis ini adalah hasan. Hadisnya Hasan, layak untuk dijadikan hujah. Wa qauluhu dan perkataannya kulluha finnar, semuanya di dalam neraka fihi bayanu hali ahli ahwa'i wajur wajarhuhum. Eh wajarhuhum. Padanya penjelasan tentang keadaan al ahwa, para pengikut hawa nafsu, baik dari kalangan ahlul bid'ah atau yang semisalnya. Wajarhuhum dan kerugian mereka. Mereka merugi atau kejelekan mereka disebabkan tadi apa yang mereka lakukan berupa mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti kebidahan mereka. Dan sekarang poin yang terakhir dari mabadi atau tauhid dan akidah poin per, poin terakhir yang akan kita baca insya Allah nanti kita akan masuk pada mabadi fikhi beliau katakan pada poin terakhir ini faida qila laka dan jika dikatakan kepadamu man adallul firaqillati tadai al-islamah Siapa yang paling sesatnya kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Islam, beragama Islam, mengaku menyeru kepada Islam. Fakul maka katakan hum al-batiniyah war-rafidah wal-jahmiyah wa sufiyah. Jadi mereka itu adalah al-batiniyah. Al-batiniyah ini sudah dikafirkan oleh para ulama. Karena mereka tidak meyakini lagi adanya kewajiban-kewajiban salat. Mereka menganggap bahwasanya mereka itu sudah tidak ada kewajiban lagi. Mereka tidak sholat lagi. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Al-Batiniyah ini hampir sama dengan Ar-Rafidah. Bahkan mereka sudah memiliki keterkaitan. Al-Batiniyah ini terdapat di Yaman. Juga di najuran, najuran masih masuk wilayah Saudi Arabia. Yang mereka berkeyakinan Al-Batiniyah. Dan juga mereka memiliki ke hubungan dengan Rafidah yang pernah datang membunuh kaum muslimin yang sedang haji di Mekah dan kemudian menculik atau mengambil mengambil hajar aswad di bawah lari itu al-batiniyah ar-rafidah jadi mereka memiliki keterkaitan akidah mereka sama-sama akidah yang menyebabkan mereka keluar dari keislaman humul batiniyah war rafidah dan rafidah ini juga memiliki keyakinan batiniyah yang tidak lagi mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban. Hanya mereka mengucapkan la ilaha illallah kata mereka. Rafidah yang telah kita sering menyebutkannya. Mereka mengkafirkan para sahabat menganggap Al-Quran ini kurang. Mencela Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi pezina dan semisalnya. Juga mencela malaikat Jibril. Khianat katanya menyampaikan wahyu bukan pada tempatnya seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jahmiyah juga Jahmiyah yang mereka ini juga termasuk dari orang-orang yang sangat sesat yang mengaku sebagai muslimun. Wahulatu sufiyah dan pentolan-pentolan pembesar orang-orang sufi. Ya mereka juga tidak tidak meyakini lagi adanya kewajiban salat. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah tidak ada lagi kewajiban sholat ini menurut keyakinan mereka. Sehingga mereka tidak lagi sholat. Terkadang kalau anak-anak kecil dari cucunya tanya, kakek kenapa tidak sholat lagi? Jawabannya dengan mudah, saya sudah sholat di Mekah. Jadi dia tidur dalam selimutnya, terus katanya dia sudah sholat di Mekah. Rohnya mungkin di bawah ke sana. Padahal beda waktu Mekah dengan waktu kita. Di sini sudah zuhur, di sana belum, masih pagi. Gimana kemudian waktu dia sholat sholat zuhur di sana atau sholat jumat di sana. Jadi ini yang berkaitan dengan kelompok-kelompok menyimpang di sini. Dan Alhamdulillah kita telah selesaikan pada mabadi'u at tawhidi wal-aqidah. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada mabadi'ul fikhi. Subhanakallahumma wihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum.